dengan Abu Zur'a al razi yang diriwayatkan dari anaknya Abu Hatim yaitu Abdurrahman Ibn Abi Hatim kata beliau rahimahullah Sa'altu abi wa Abu Zur'ah. Aku tanyakan kepada ayahku Abu Hatim dan kepada Abu Zur'ah. An madhahib ahli sunnah tentang madhab ahli sunnah fi usuliddi dalam masalah prinsip-prinsip agama. Wa ma adraka alaini al ulama dan apa yang didapati oleh mereka dari para ulama. Aku tanyakan pada dua imam tentang akidah ahlu sunnah atau madhab ahlu sunnah dan prinsip-prinsip ahlu sunnah yang mereka dapati dari para ulama sebelumnya. Fi jami'il amsar. Di seluruh negeri-negeri. Apakah Hijaz ataupun Iraq atau yang lain? Maka keduanya menjawab. Kedua imam Ar-Razi Abu Hatim Ar-Razi dengan Abu Zur'ah Ar-Razi keduanya menjawab أدرك العلماء أدركنا العلماء في جميع الأمصار aku dapati dari seluruh para ulama di seluruh negeri Hijazan wa Iraqan wa Misran wa Syaman wa Yamanan apakah yang di Hijaz yang di Iraq yang di Mesir yang di Syam maupun yang di Yaman bahwa mereka semua bermadhab berpendapat dengan prinsip Al-iman qawlun wa amal. Yazidu wa yanqus. Bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan sekaligus. Bisa bertambah, bisa berkurang. Dan ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Prinsip pertama dari Ahlus Sunnah adalah meyakini bahwa iman itu merupakan perkara yang terkandung di dalamnya ucapan, ucapan lisan dan ucapan hati, dan amal amalan anggota badan dan amalan hati. Maka itulah iman. Bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau amalan solehnya bertambah, maka bertambah iman. Kalau amal solehnya berkurang atau ternoda dengan berbagai macam maksiat-maksiat, maka imannya menurun. Sebagaimana i'tiqad, amalan-amalan hati, kalau dia bertambah yakin, bertambah iman. Kalau berkurang keyakinannya, Berarti berkurang iman. Demikian pula rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah, berarti semakin tinggi iman. Kalau semakin berkurang, berarti semakin kurang iman. Prinsip ini ditegaskan oleh para ulama agar jangan sampai terkaburkan dengan pendapat-pendapat sesat yang menyimpang yang disebarkan oleh mereka-mereka dari kalangan murjiah Murji'ah menyatakan bahwa iman itu cukup pengenalan saja. Siapa yang kenal Allah dia mukmin. Ini mengerikan sekali. Siapa yang kenal Allah maka dia mukmin. Mengerikan sekali. Kenapa saya katakan mengerikan? Karena berarti syaitan mukmin. Karena iblis kenal Allah, menghadap Allah dan berbicara dengan Allah wa bi'izzatik la'ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Iblis kenal Allah bahkan bersumpahnya dengan nama Allah. Wa bi'izzatik demi kemuliaan Engkau ya Allah. Apakah dia mukmin? La Tidak demi Allah. Tidak ada yang menyatakan iblis beriman illa balun al Tidak ada yang menyatakan iblis beriman kecuali orang yang sesat atau kafir. Antara itu. Kembali kepada ucapan beliau bahwa mereka para murjiah menyatakan iman cukup pengenalan saja. Pengenalan dalam hati, ingat, yakin cukup. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wahada ma'lumul fasad. Ini sangat dikenal kerusakannya dan sangat jelas kerusakannya. Al-Jahmiyah juga berkata al-iman al-ma'rifah. Ini sejenis murjiah juga. Dalam masalah iman sama dengan murjiah. Dalam masalah sifat-sifat sama dengan mu'tazilah. Menyatakan iman cukup pengenalan dalam hati. Qabbahahumullah. Semoga Allah menjelekkan mereka. Kemudian ada murjiah lain. Murjiah yang di bawahnya. Kalau tadi murjiah ekstrim. Yang melampaui batas. Ada murjiah yang di bawahnya tapi tetap sesat, menyimpang. Yaitu murjiatul fuqaha, dijuluki dengan murjiatul fuqaha. Murjiah yang merambat masuk kepada beberapa fuqaha. Yaqulun, mereka berkata, al-iman qaulun bil lisan wa tasdiqun bil qalb. Yang namanya iman hanya ikrar di lidah dan keyakinan dalam hati saja. Amalan tidak masuk. Kenapa dikatakan lebih ringan? Karena mereka menyatakan bahwa yang namanya iman itu hanya ikrar di lidah dan kemudian keyakinan. Adapun pengamalan itu adalah bukti-buktinya. Jadi takwil saja. Takwil mereka berarti apa yang ada di hatinya itu akan terlihat terbukti dengan amalan-amalan. Sehingga itu bukan iman. Dipisahkan amal dari iman. Qala dikatakan al-iman qaulun bil lisan wa tasdiqun bil qalb. Qala at-tasdiqu bil qalb wa nutq bil lisan faqat. Yang namanya iman hanya keyakinan dalam hati dan ikrar di lidah. Wal a'mal la tadkhul bil iman. Adapun masalah amalan-amalan saleh tidak dinamakan iman. Ini juga sah. Ini juga menyimpang dari mazhab ahli sunnah. Karena sudah dikatakan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi bahwasanya yang namanya iman menurut para ulama di seluruh penjuru negeri berarti ijma sepakat siapa yang keluar dari ijma maka dia Allah syadda dia menyimpang dan nyeleneh ternyata ada yang berpendapat bahwasanya amal tidak termasuk iman. Ini khonib azakumullah yang dijuluki dengan murjiatul fuqaha. Biasanya mereka akan berkata kalau yang namanya amalan itu hanya ketakwaan. Jadi iman tidak bertambah dan tidak berkurang kata mereka. Sebab iman itu adalah keyakinan dalam hati. Kamu percaya, percaya, mukmin, sempurna imannya. Kamu yakin, yakin, cukup, sempurna imannya. Tidak dilihat bagaimana pembuktian-pembuktian amalannya. Barakallahu fiikum. Apa konsekuensinya? Jangan dianggap remeh ucapan ini. Walaupun di bawah yang tadi, tapi pendapat ini pun sama mengerikannya karena akan menyamakan Rasulullah dengan orang yang paling rendah dari kalangan ini. Sama-sama mengikrarkan. Sama-sama menyatakan saya yakin. Atau orang yang beriman, yang punya iman sebiji darah dalam hatinya dianggap sama dengan imannya para sahabat yang mulia Abu Bakar wa Umar. Ini mengerikan juga. Dianggap sama dengan Jibril dan Mikail. Dan juga berarti menentang hadis-hadis yang menyatakan imannya walaupun seperti darah, imannya walaupun habbat akardalin, imannya walaupun berarti iman itu ada yang kecil seperti hordal, ada yang besar. Mereka mengingkari tidak, iman semua sama, tidak bertambah, tidak berkurang. Karena amalan tidak masuk iman. Qala wal khawarij. Yang keempat khawarij. Khawarij yaqulun berkata, Al-iman qawlun wa amalan wa i'tiqad. Lakinnahu la yazid wa la yanqus. Ini kesesatan yang keempat, yaitu khawarij yang mereka biasa memberontak kepada para penguasa dan mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah mereka, ternyata dalam masalah iman mereka menyimpang. Bahkan justru itulah pemicu kenapa mereka jadi khawatir? Kenapa mereka memberontak dan memerangi muslimin? Karena mereka berkeyakinan iman itu memang ucapan, perbuatan dan keyakinan. Tetapi nggak bertambah, nggak berkurang. Yang bisa ada atau hilang. Maka yang namanya iman harus ada amal. Amal gak ada kafir. Tidak bilang berkurang, langsung kafir. Ini khawarij. Sehingga siapa yang berdosa dengan dosa besar, siapa yang tidak mau mengerjakan perintah-perintah yang wajib kafir. Karena iman tidak berkurang. Muncul atau hilang. Ada atau tidak ada. Demikian kata mereka. Lianal iman indahum syai'un wahid. Menurut khawarij, iman itu hanya satu satu saja. La yatajazza, nggak bisa dibagi-bagi. Satu nggak bisa berubah, berbesar, mengecil nggak bisa. Bertambah, berkurang nggak bisa. Layak balun ziyadah, walayak layak balun nuksan. Nggak bisa menerima penambahan, nggak bisa menerima pengurangan. Akhirnya mereka melihat orang berdosa hilang imannya, alias kafir. Ini keadaan mereka. Maka ahlu sunnah menerangkan para ulama, para imam, imam ahlu sunnah menerangkan bahwa ahlus sunnah berprinsip bahwa iman muwazza' alal qalbi wal lisan wal jawarih. Bahwa iman itu terbagi pada tiga pada tiga perkara. Hati, lisan, dan anggota badan. Artinya hati mempengaruhi iman. Lidah mempengaruhi iman. Perbuatan juga mempengaruhi iman. Kalau dia hatinya bertambah takut, bertambah imannya. Hatinya sudah mulai tidak takut lagi pada Allah dengan enaknya berbuat dosa, berarti iman sudah mulai berkurang. Lidah juga demikian kalau dia mengucapkan tutur kata yang baik sesuai dengan sunnah akhlakul karimah berarti dia mukmin yang bertambah imannya. Kalau sudah mulai ucapannya ucapan yang tidak baik, tidak bagus, dusta, sumpah serapah berarti sudah mulai berkurang imannya. Demikian pula amalan anggota badan. Kalau dia beramal dengan amalan saleh, salat salat sunnah, puasa puasa sunnah, menambah dari yang wajibnya dengan sunnah sunnah, kemudian bersedekah, membantu menolong kaum muslimin, berbuat baik pada tetangga, berarti imannya bertambah, bertambah, bertambah. Karena bertambah amalannya, maka imannya pun bertambah. Wahakana ala ahlus sunnah. قال موزع على qalbi wal lisan wal في القلب fil qalbi, keyakinan dalam hati, ونطق باللسان ucapan di lidah dan amalan dengan anggota badan. Wal iman qaulun wa amal dalla ala dhalika al kitab was sunnah. Lagi pula apa yang dipegang oleh ahlu sunnah tentang iman bertambah dan berkurang berdalil dengan sekian banyak dalil. Di antaranya ucapan Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minun. Kalimat innama dijuluki dengan harfu hasrin, kalimat pembatas Yang namanya mukmin hanya ini. Innama al-mu'minun hanya saja yang namanya orang beriman adalah yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah atau disebut nama Allah wajilat qulub bergetar hati. Wa idza tuliyat kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya zadathum imana, bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun dan terhadap Rob mereka mereka bertawakal. Masih dilanjutkan dengan ya, Allah. Innamal mu'minun adalah alladzina yuqimuna shalah, yaitu yang mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang mengeluarkan zakatnya, infaknya dari apa yang Allah rezekikan pada mereka. Perhatikan ayat ini. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tiga perkara. Disebutkan pertama kalau disebut nama Allah. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman. Itu orang mukmin. Siapa lagi orang mukmin? Orang mukmin itu kalau dia dalam keadaan terus bergantung kepada Allah dalam segala upaya dan usahanya. Wa ala rabbihim yatawakkal. Bergantung pada Allah. Amalan hati. Qala alladzina yuqimuna shalah, yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun dan mengeluarkan apa yang kami berikan pada mereka dari rezeki. Ini amalan Coba. Amal perbuatan pembuat apa saja? Salat, zakat. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka lah orang mukmin yang hakiki, yang benar-benar mukmin sempurna. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim mereka akan mendapatkan dari Allah derajat yang tinggi di sisi Allah mereka. Akan mendapatkan ampunan, akan mendapatkan rezeki yang mulia. Hadhil ayat yuhajjidullah fiha al-mu'minun al kamil al iman. Ayat ini Allah batasi tentang mukmin. Siapa mukmin? Allah berikan definisi. Siapa orang mukmin? Al-mu'minun haqqal iman. Orang mukmin yang sebenar-benarnya iman. Pertama Allah katakan alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang kalau ditegur dengan nama Allah, ittaqillah, takut hati bergetar. Kalau hatinya nggak naruh dengan lafaz Allah, tidak terpengaruh dengan kalimat ittaqillah, enggak deg-degan, nggak takut, nggak muajilat, pertanyakan keimanan. Kalaupun ada, mungkin sangat kecilnya, sangat tipis imannya. Karena tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Hadza amalul qalb. Ini amalan hati yang membuktikan keimanan. Yadhkuruhu 'indal ma'siyah fatartajib. Ketika ditegur dia berbuat maksiat, ditegur tertajib. Kemesan hati. Perhatikan, ketika maksiat ditegur takut. Berarti dia mukmin. Berarti bukan mukmin itu adalah orang yang tidak pernah berbuat maksiat, yang tidak ada berarti orang. Iya kan? Kalau orang mukmin adalah orang yang tidak pernah berbuat maksiat, hampir tidak ada orang. Kecuali para anbiya, para rasul. Maka yang dimaksud adalah orang yang kalau diingatkan dengan nama Allah, berarti punya iman. Terjat, tertajib, faraisuhu fayakla anha. Gemetar hatinya, merinding, meluramanya dan kemudian takut dia berhenti dari berbuat dosa. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang akan takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang yang berilmu. Orang yang punya ma'rifah. Orang yang punya ma'rifah adalah orang yang sangat tinggi kedudukannya. Tapi bukan ma'rifatnya sufi. Bukan tingkat ma'rifat hakikat syariat yang diistilahkan oleh mereka. Bukan. Yang dimaksud ma'rifatullah, kenal Allah, mengenali nama Allah, tauhidullah, rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Dia Hatinya yakin. Maka orang ini kalaupun mungkin tergelincir dalam satu dosa, ditegur ketakutan. Bahkan kadang-kadang dia betul-betul seakan-akan dikejar-kejar dosa. Gemetar beristighfar, astagfirullah, bertaubat dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Ini mukmin. Yakhshallaha mutlaqan khasyatullah wa taqwahu wa talazumuhu hadzal mu'min. Hadza a'malul qalb. Berarti yang namanya ketakutan itulah ciri-ciri iman yang ada dalam hati seorang mukmin. Sedangkan ketakwaan adalah konsekuensi dari rasa takut tadi. Dia punya rasa takut, kemudian dia tinggalkan dosa-dosa. Ini takwa. Hadal mu'min dan inilah orang beriman. Hadhihi a'malul qalb dan ini amalan hati. Dilanjutkan oleh Allah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Hada nafsun fi ziyadatil iman. Ini jelas nafs Kalimat yang sangat tegas dari Allah bahwa iman bisa bertambah. Betapa sesatnya murjiah yang menyatakan tidak bertambah, tidak berkurang. Betapa, betapa sesatnya murjiatul fuqaha sampai didatangi oleh beberapa imam-imam di antaranya Imam Tsauri kepada tokohnya. Apa betul engkau menyatakan bahwa iman tidak bertambah, tidak berkurang? Kata dia, "Nah. Bagaimana pendapatmu dengan orang yang berbuat dosa besar membunuh bapaknya sendiri, menzinahi ibunya sendiri, kemudian minum khamr dari batok kepala bapaknya, apakah kamu katakan dia sempurna imannya? Menurut kami sempurna imannya. Astagfirullah. Wallahi wajhi min wajhika haram. Kata Zawri, demi Allah, wajahku tidak akan bertemu wajahmu lagi. Abadan. Ada tiga ulama yang datang kepada orang ini. Yang kedua berkata, Wallahi la yudhilluni wa iyyaka saqfun abadan illa al-masjid. Sungguh tidak akan lagi menaungi aku dengan kamu satu atap kecuali masjid. Yang ketiga menyatakan la ukallimuka abada. Wallah aku tidak akan bicara lagi dengan kamu selama-lamanya. Orang yang sebegitu yang dikatakan imannya sempurna, astagfirullah. Astagfirullah. Karena mereka menganggap iman gak masuk iman. Uh, amal gak masuk iman. Kalau amal gak masuk iman, Amalnya kaya apapun iman tetap sempurna. Ini Allah sangat-sangat berbahaya. Sangat mengerikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan setelah itu dengan kalimat Idza tuliyat alaihim zad ayatuhu zadatum imana. Allah katakan bertambah imannya. Tapi kan enggak ada berkurang dalam Al-Qur'an. Yang us iman kan enggak ada. Karena Allah sudah dipaham secara aksioma. Kalau bisa bertambah berarti bisa berkurang. Bagaimana? Sekarang Allah katakan idza tuliyat alaihim zadatuhum iman. Kalau tuliyat alaihim ayatuhu dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya. Yang satu dibacakan ayat Allah tidak bertambah iman. Bagaimana keadaan iman orang ini dan orang ini? Sama atau tidak sama? Ya tidak sama. Yang ini tambah, yang ini kurang. Kan begitu. Otomatis. Kalau amalan dia berkurang, akan berkurang imannya. Maka dikatakan di sini, Hada nafsun fi ziyadatul iman. Ini dalil yang sangat tegas yang menyatakan bahwa iman bisa bertambah. Karena Allah katakan zadathum iman. Wa annal iman yazidul ladzi 'indahu khuluqun wa 'indahu ihtiramul li kitabillah. Takfihi hadhihi al-ayah fadlan 'an al-ahadits al-ukhra. Kata Syekh Rabi yang mensyarah ucapan beliau ini. Kata beliau, Hafizahullah, orang yang punya iman dan punya akhlak yang baik terhadap Quran, punya penghormatan terhadap ayat-ayat Allah, dan ini saja satu cukup. Gak perlu tambah hadis lain. Satu hadis ini, satu ayat ini cukup. Kalau punya penghormatan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Fadlan anil ahaditsil ukhra, apalagi masih banyak hadis-hadis lain. Di samping Al-Qur'an menyebutkan sekian kali zadathu zadathu, masih ada lagi dalam hadis-hadis bahwa iman bisa bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kata Allah dan bertawakal kepada Rabbnya. Ini ciri-ciri mukmin. Hada amalul qalb. Ini juga amalan hati. Bertawakal pada Allah berarti dia punya iman, bertambah imannya. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون yaitu yang mendirikan salat dan mengeluarkan infaknya dari apa yang Allah berikan pada mereka dari rezeki. Ada amal al-jawarih. Ini baru perbuatan amalan anggota badan. Perbuatan tangannya, kakinya, badannya, mendirikan salat, ruku, sujud, membaca dengan lisannya, Amal Allah Taala. Ini pun dimasukkan oleh Allah sebagai ciri-ciri mukmin. Mukmin adalah yang hatinya begini, yang amalannya begini, yang perbuatannya begini. Baru Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka lah orang-orang mukmin yang hakiki, yang sebenar-benarnya mukmin. Ay haqqal iman. Sadiquna fi imanihim bi syahadatillahi lahum yaitu orang-orang yang benar-benar beriman dan dipersaksikan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan untuk mereka derajat derajat yang tinggi di sisi Rabb mereka dan ampunan dan rezeki yang mulia. Hada jazaohum, inilah balasan Allah buat mereka. Amanu billahi bijawarihi karena mereka beriman dengan anggota badannya, beriman dengan hatinya, beriman dengan lisannya kaum muslimin yang sahabat. Bagaimana kalau mereka berdalil dengan lughah, dengan bahasa? Kalimat amana yu'minu artinya akan percaya. Kalau percaya itu kan amalan hati. Dia percaya, enggak percaya. Kamu lihat dalam pembicaraan lughah bahasa. Hati-hati, di sana ada bahaya ini. Orang itu tetap jalan. Tertipu bencana itu. Balik dalam keadaan kena musibah. Eh, apa kamu katakan? Kamu nggak percaya? Padahal dia lakukan apa? Amalan. Eh, jangan kesana, akan begini. Dia tetap memaksa, melanggar. Tapi dikatakan kamu nggak percaya. Saya percaya. Tapi tetap di sana. Kamu nggak percaya. Berarti yang namanya percaya itu percaya dengan hatinya dan dibuktikan kepercayaannya dengan perbuatannya dan dibuktikan dengan lisannya aku percaya itu dalam bahasa apapun silakan bahasa Indonesia bahasa Inggris ataupun bahasa Arab kalau orang bisa percaya dengan mulutnya tapi perbuatannya menentang kepercayaannya oh, kamu akan berkata kamu nggak percaya saya katakan bahaya tetapi kamu tetap jalan benar Barakallahu fiikum alhamdulillah Ahlu sunnah, ahlu haq. ahlu sunnah di atas kebenaran. Dan itu ijma, kesepakatan para ulama yang namanya iman dalam tiga perkara. Yang namanya iman terkandung dalam lisannya, ikrarnya, terkandung dalam hatinya, keyakinannya, terkandung dalam amalan-amalan solehnya. Maka semua itu iman. Sehingga iman bisa bertambah, bisa berkurang. Sebagaimana perbuatan bisa bertambah, bisa berkurang. Sebagaimana keyakinan bisa bertambah, bisa berkurang. Ada yang tambah yakin, ada yang kurang yakin. Nah, kembali kepada kita. Fal iman idan qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'asi. Maka yang namanya iman kalau begitu ucapan, perbuatan dan keyakinan akan bisa bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan akan bisa berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. ومن الأدلة على زيادته هذه الآية وقوله تبارك وتعالى dan di antara dalil-dalil tentang bertambahnya iman di samping apa yang sudah kita baca ucapan Allah idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman kalau dibacakan ayat-ayat pada mereka bertambah iman itu pertama yang kedua ayat Allah dalam surat Al-Fatah huwa alladhi أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا perhatikan kalimat ini liyazdadu imanan ma imanihim kata Allah kami turunkan kepada mereka sakinah di hati mereka liyazdadu untuk bertambah agar bertambah keimanan mereka bersama keimanan yang sudah ada liyazdadu imanan ma imanihim agar bertambah keimanan mereka yang sudah ada dengan keimanan yang berikutnya lebih tambah yakin lagi tambah yakin lagi ketika Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada Allah hari ini perlihatkanlah kepadaku kaifat tuhyil mauta bagaimana engkau menciptakan yang sudah mati menghidupkan kembali bagaimana kata Allah awalam tu'min apakah engkau belum percaya Dijawab oleh Ibrahim, "Bala, aku percaya. Walakin liyatma'inna qalbi." Aku percaya, tapi aku ingin semakin tentram lagi. Semakin yakin. Dan demikian memang iman bisa bertambah, bertambah, bertambah. Semakin kita mempelajari tentang Allah dan sifat-sifatnya. Dan hak-haknya. Rububiahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya iman kita akan semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Karena semakin yakin tentang Allah. Tetapi sebaliknya, yang tidak pernah atau jarang mempelajari akidah tauhid tentang Allah, sibuk dengan dunianya, otomatis akan berkurang, berkurang, akan luntur imannya sedikit demi sedikit. Lambat laun tiba-tiba sudah jauh dari keyakinan. Kalau dikatakan hada nafsun fi ziyadatil iman. Ini pun nas dalil yang sangat tegas tentang bertambahnya iman. Wal imanu yazidu bi a'malil qulub wa yazidu bi a'malil jawarih. Fatakhsha Allah fi qalbik wa taharu. Yang namanya iman bisa bertambah dengan amalan-amalan hati. Dan bisa pula bertambah dengan amalan-amalan perbuatan. Anggota badan. Maka engkau takut pada Allah Subhanahu wa taala dalam hatimu. Mengagungkannya, membesarkannya akan bertambah iman. Yazdad iman. Engkau beramal, mengerjakan salat, kemudian menambahnya dengan salat-salat sunnah, menambahnya dengan qiyamul lain, menambahnya dengan salat duha. Setelah rawatib, wa engkau berpuasa, dengan puasa-puasa sunnah di samping Ramadan. Waktu zaki, engkau mengeluarkan zakatnya, ditambah dengan sedekah-sedekah. Dengan murah dia menjadi dermawan, membantu kaum muslimin. Akan bertambah imannya. Watahuj, engkau haji, juga bertambah imannya. Watumirul walidain, engkau berbakti kepada kedua orang tua wa ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Engkau menyuruh pada yang baik, mencegah dari yang munkar, engkau menasihati kaum muslimin, engkau mengajak umat untuk bertauhid. Kullu hadhihi taj'alul iman yazid wa yazid. Itu semua akan menambah iman, akan menjadikan iman bertambah, bertambah, bertambah. Silakan, silakan juga. Semakin kau beramal, semakin asyik untuk beribadah, semakin tentram hati, semakin dia merasakan betapa nikmatnya yang namanya ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau menyuruh Bilal untuk azan, apa kata beliau? Ya Bilal, arifna, arifna ya Bilal, istirahatkan kami wahai Bilal. Ya Allah, ada. Apa arifna? Meminta rohah, rohatul qalb, ketentraman hati, ketentraman jiwa. Rasulullah SAW ingin segera salat. Karena itu rohatul qalb. wajahna qurrata aini salat kata Nabi. Allah jadikan qurrata aini salat. Allah jadikan ketentraman hatiku, kesejukan mataku pada salat. Kalau sudah salat, tentram hati. Tenang. Kalau sudah masuk ke dunia, mulai gelisah. Ini orang-orang yang berilmu, yang memiliki ma'rifatullah, yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para ulama ahlul ilmi yang kenal Allah gelisah ketika mereka di tengah-tengah manusia, ketika mereka bergelut dengan dunia, padahal itu mereka hidup di dunia. Karena mereka melihat berbagai macam perkara-perkara yang merupakan ujian-ujian yang mengancam di hadapannya. Yang ini haram, yang ini makruh, yang ini tidak demikian, yang ini tercampur yang ini syubhat, gelisah. Bagaimana bisa selamat di dunia ini dari ketergelinciran-ketergelinciran maksiat? Tentunya akan gelisah. Begitu salat tentram Mengatakan kepada Allah, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ya Allah, hidupku dan matiku, ibadahku, salatku, semuanya untukmu ya Allah. Ini khulif bin azamullah yaj'alil iman yazid wa yazid wa yazid hatta yasira amsal al-jibal hingga imannya seperti gunung besar. Hadhihi min adillati ziyadatil iman. Ini bukti-bukti bahwa iman bisa bertambah. Ada imannya seperti jibal, seperti gunung. Atau Rasulullah menyatakan kepada salah sahabatnya tentang sahabat yang mulia yang terpaksa karena disiksa dengan sangat berat menuruti keinginan orang musyrikin. Ammar ibn Yasir. Setelah itu menyesal, menangis, menangis, menangis. Dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Ammar mengatakan begini dan begitu. Kata Nabi tidak. Ammar dipenuhi dirinya dengan keimanan min mafraqi ra'sih dari belahan rambutnya sampai ke ujung kakinya. Apakah yang lain tidak seperti itu? Belum tentu. Sebab yang namanya iman berbeda-beda tiap orang. Apakah kita dan kalian imannya min mafraqi sampai ujung kakinya? Baru ke tangan saja kukunya panjang-panjang. Belum jadi tinggi sunnah. Baru di wajahnya sudah banyak penghitung. Penyelisihan sunnah. Tetapi Ammar min mafraq ra'sih dari belahan rambutnya sampai ke ujung kakinya dipenuhi dengan iman. Demikian pula ketika bicara tentang Abu Bakar. Wallahi kalau ditimbang imannya Abu Bakar dengan imannya penduduk dunia ini atau dengan imannya kalian semua niscaya akan berat timbangan Abu Bakar. Allah Menunjukkan apa? Menunjukkan iman manusia yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Ketika ditimbang sekian orang dengan Abu Bakar satu, kalah sekian orang. Berarti iman Abu Bakar tinggi, berat. Sedangkan iman yang lain di bawahnya. Kan begitu? Kok muslimin yang tahu? Dan itu tentunya karena di kala mereka ada berhentinya, Abu Bakar menyatakan, aku percaya. Di antara mereka sedang bertanya-tanya, kenapa kalau yang demikian diterima, Abu Bakar pasti baik. Kau muslimin yang sangat hormati. Itu menunjukkan keimanan yang ada dalam hatinya, terbukti dengan lisannya, dan juga menunjukkan iman yang ada pada amalan-amalannya. Qala dikatakan selanjutnya oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Wa hunaka ayatun ukhra أيضا تدل ala anna الإيمان iman masih ada ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa iman bisa bertambah. Masih ada kalimat kalimat bertambah dalam Al-Quran. Adapun dalam hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis syafaah yang mutawatir. Hadisnya mutawatir, tidak diragukan lagi kesahihannya. Hampir semua pakar-pakar ahli hadis meriwayatkan. Tadulu ala anna al-iman yanqusu mithla hadis seperti hadis yakhruj minan nar man kana fi qalbihi mithqala dinarin min iman أو نصف دينار أو مثقال شعيرة أو مثقال ذرة أو أدنى أدنى من مثقال ذرة فيزيد حتى يصير أمثال الجبال Perhatikan ucapan Rasulullah SAW dalam hadis mutawatir. Hadis yang sahih, yang disepakati kesahihannya oleh seluruh ahli hadis. Bahwa Nabi menyatakan nanti akan dikeluarkan dari api neraka. Seorang yang imannya seperti uang dinar. Atau setengah uang dinar. Atau bahkan sebiji syairah, sebiji gandum. Atau sebiji darah. Atau adna-adna. Atau lebih kecil lagi. Atau lebih kecil lagi. Fayazidu. Kemudian bertambah ketika itu Allah tambah yasiru amsal jibal hingga menjadi seperti gunung iman. Baik. <laughs> Ya haula wahai murji'ah. Apakah hadis ini kalian mau buang? Hadis yang muttafaq ala sahatihi 'inda ulama'i jami'an. Hadis yang mutawatir yang menyatakan ada orang yang dalam neraka nanti akan diselamatkan karena imannya yang sebiji darah atau sedirham atau separuh dirham atau lebih kecil dari itu atau lebih kecil dari itu. Wa hatta la yabqa illa adna adna min mithqala dzarratin min iman. Juga disebutkan oleh Nabi, bahkan ada seorang yang imannya tinggi kemudian berkurang berkurang berkurang sampai menjadi seperti binti darah min iman Ini hadis menunjukkan bisa bertambah, bisa berkurang. Walhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fiikum. Subhanallah. Alhamdulillah.